Tidak Ada Bapak Dibio, halo. Halo, selamat siang Pak. Ya, silakan Pak. Menurut kami gini Pak ya, itu dari global positioning system dari matahari, bulan, dan bintang ya. Dan tiap eh, titik di dunia itu tak sama gitu, satu sawalnya jatuh dari apa atau jam berapa. Oleh karena itu, itu tugasnya meteorologi, geofisika, dan badan peneropongan bintang itu di Lembang juga, termasuk juga di Jakarta, untuk mengetahui kapan itu Eh, satu sawal itu sesuai dengan perhitungan mereka untuk negara Singapura, untuk Malaysia, Indonesia, India itu tak sama. Jadi GPS sistemnya itu dicek sama kondisi bulan dan bintang, termasuk juga peredaran bumi dan posisi matahari dan bulan. Jadi dengan demikian maka seluruh dunia itu menaruhkan satu sawal dengan waktu yang tidak sama karena bumi buminya kan bulat dan berputar gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Adibio. Ada Bapak Agus? Halo. Ya, silakan Pak. Hmm, gini Pak, kalau menurut saya oh, untuk kayak dulu-dulu gitu kan ada sistemnya yang namanya kalau awal atau yang akhir gitu ya. Kalau berdasarkan hitungan bulan itu banyak banyak ada yang lebaran tiga hari sampai oh, awal atau eh, belum. Menurut saya sih seperti dulu lagi ditetapkan awal atau akhir gitu eh, untuk pemerintah gitu. Sekian aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Gus. Ada Bapak Pak Paul, ada Pak Paulus. Eh, indahnya kebersamaan itu Pak. Kebersamaan menjadi landasan keutuhan dari berbagai keanekaragaman bangsa ini. Masalah ini juga jangan dibiarkan terus terjadi Pak. Segera pemerintah khususnya Menteri Agama, Rembuk Nasional mencari suatu keputusan yang tentunya tidak ada pihak yang merasa terhina atau dipojokkan. Demi atas nama bangsa Pak, baiklah kita mengalah untuk kebersamaan. Terima kasih.